عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه أما بعد قوله فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما Ayat Allah dalam surat Al-Maidah ayat 107 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in utira ala annahum astahaqqa isman" kalau didapati bahwa keduanya pantas mendapatkan dosa, maka dua orang yang lain berdiri menggantikan keduanya dari orang-orang yang berhak untuk mendapatkan keutamaan. Keduanya bersumpah dengan nama Allah bahwa persaksian kami lebih hak daripada proses ayat kedua ini. kan pembahasan tentang ucapan Rasulullah SAW tentang masalah pengakuan. Kalau pengakuan tidak bisa diterima begitu saja. Lau yuk nas da'wahum kalau manusia diberikan semua pengakuannya, misalnya satu orang akan mengakui barang orang lain, satu orang akan mengaku-ngaku darah orang lain. Maka harus ada bayinah, harus ada penjelasan atau bukti-bukti. Hmm. Bisa dengan bukti, bisa dengan saksi. Ini yang dibahas saksi. Bagaimana kalau dua saksi ini ternyata dosa? Istahaqqa isman. Artinya saksi palsu. Maka harus ada dua orang lagi yang mempersaksikan bahwa dia palsu. Bahwa sahadatku, persaksianku lebih benar daripada persaksian dia. dulu ala annahu idha zahara khalalun fi syahadatil الكفار. Di sini menunjukkan bahwa kalau tampak ada khalal, ada cacat pada persaksian orang kafir, halafa auliyaul mayyit, maka wali-wali dari si mayit bersumpah ala khianatihima atas pengkhianatan keduanya wa kadibihim atas kedustaan keduanya wa tahaqquma halafu alaih dan mereka berhak untuk mendapatkan apa yang mereka sumpahkan. Wahada qaulu mujahid wa ghairuhu minas salaf. Dan ucap mujahid dan lain-lainnya dari salaf. Karena disebutkan dalam ayat sebelumnya bahwa seorang yang akan wafat hendaklah berwasiat dan hendaklah mengambil saksi-saksi. Panggil, panggil, panggil. Aku berwasiat. Kalau kebetulan tidak ada karena di perjalanan kecelakaan dan sebagainya. Ada dua orang kafir atau orang yang bukan muslim. Kemudian dikatakan padanya, oh, aku bersaksi atau aku berwasiat gini gitu, begini. Gitu. Bahkan demikian bisa dibatalkan dengan sumpah keluarganya ahli warisnya kalau diduga dua orang ini berkhianat dan ucapannya tidak benar. Misalnya dari hitungan mereka yang mereka kenal semasa hidupnya nggak lah bapak saya berinfak atau berwasiat untuk ke sana oh dia punya yang lebih pantas dia bantu misalnya misal dia nggak kenal pondok tersebut atau masjid tersebut seumur hidup nggak pernah cerita tentang pondok itu misalnya itu kan aneh bahkan dia punya yang seharusnya dia bantu Pondoknya dia sendiri misalnya atau pondoknya saudaranya, familinya. Nah, mungkin. Kalau ada korina korina tersebut, maka bisa dibatalkan dengan persaksian keluarganya. Dengan ayat tadi. juga dalika, andal yamin fi janibin aqwa al-mutada'iyain. Dan demikian, karena sumpah tadi di sisi orang yang lebih kuat dari dua pengaku-ngaku. Yang ini mengaku-ngaku bahwa bapakmu berwasiat begini sebelum wafatnya. Kata dia, tidak mungkin, mustahil. Aku kenal dia, nggak mungkin dia akan mewakafkan ke gereja misalnya. Yang yang contoh yang ekstrim aja, nggak mungkin lah, mustahil. Yakin, yakin anak berani bersumpah dengan nama Allah Taala. Ini yang terjadi. Kalau istahaqu mahalahu maka mereka mendapatkan apa yang mereka persaksikan dan terima persaksiannya waqad qawiyat huna da'wal warasah di sini persaksian yang lebih kuat adalah ahli waris wa yuzhir bi dhuhuri kadhib syuhud kuffar dengan tampaknya kedustaan persaksian orang kafir fatarudul yamin alal mudda'in maka sumpahnya orang kafir tadi tidak diterima Wayalifuna ma'al laut dan mereka bersumpah dengan al-laut al-bayyinah al-dha'ifah ghal kamilah. Itu makna laut. Bersumpah dengan sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang tidak jelas. Wayastahiquna madda'auhu sedangkan mereka dari keluarganya tadi berhak untuk mendapatkan apa yang mereka aku-aku. Kama yahliful awliya fil qasamah ma'al laut. Sebagaimana bersumpahnya wali-wali dalam qasamah ma'al laut. Apa ini? Qasamah. Masih ingat? Ketika ditemukan saudaranya terbunuh di daerah kufar atau berjalan bersama si bulan. Kemudian mereka bersumpah keluarganya bahwa aku yakin yang bunuh adalah mereka. Itu qasamah. Wa yastahiquna bidzalika diyah wad dam dan dia bisa mendapatkan dia tembusannya atau dam darahnya. Dan demikian menurut pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Wa qadha Ibnu Mas'ud fi rajulin muslimin al maut. Ibnu Mas'ud pernah memutuskan tentang seseorang muslim yang dihadiri kematian, yang akan wafat. Fa ila rajulaini orang yang akan wafat ini mewasiatkan pada dua orang muslimaini ma'ahu. Diperhatikan dua orang muslim yang bersamanya. Wasallamahuma ma'ahu minal mal. Dan diserahkan hartanya pada keduanya dari miliknya. Wa ashhada ala wasiyatil ala wasiyatihi kufaran dan dipersaksikan wasiatnya oleh orang-orang kafir. Thumma qaddama al-wasiyah wasiyan. Kemudian dipanggillah wasiyan. Wasi adalah yang menerima wasiat. Fadafa'aha fadafa'a ba'dul mali ilal warasa. Sebagiannya diberikan kepada ahli warisnya. Wa katama ba'dahu dan yang sebagian ditahan. Tsumma qadima al-kuffar. Kemudian datanglah orang-orang kafir yang jadi saksi. Fasyahidu alaihim bima katamuhu minal mal. Mempersaksikan apa yang disembunyikan, apa yang ditahan dari harta tadi, bahwa itu juga, harta itu juga. pada Fada'al wasiyaini al-muslimaini. Maka keduanya, kedua wasi tadi memanggil, dipanggil dua orang muslim tadi, fastahlafahuma. Keduanya disuruh bersumpah. Ma dafa ilaihima akthar mimma dafa'ahu bahwa apa yang diberikan kepadanya lebih banyak dari apa yang diberikan pada mereka. Tumma da'al kuffar, kemudian dipanggil lagi orang kafir tadi, Fasyahadu. Wahalafu ala syahadatihim. Bersumpah juga untuk melawan sumpahnya dua orang muslim tadi. Tumma amara awliya al-mayyit an yahlifu. Kemudian wali-walinya, ahli warisnya, semua disuruh bersumpah. ma syahidta atau syahidat bi al yahudu wa nasara haqq mempersaksikan bahwa apa yang dipersaksikan oleh Yahudi dan Nasrani adalah hak, pahala. Mereka sudah bersumpah. Faqadha 'ala al-wasiyaini bima halatu 'alaihi. Maka diputuskan pada dua wasi tadi <coughs> sesuai dengan apa yang mereka sumpahkan. Wa kana dzalika fi khilafati Utsman. Dan yang demikian di dalam khilafahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wa ta'awwala Ibnu Mas'ud al-ayah ala dzalik. Dan Ibnu Mas'ud memakai ayat tadi. Berarti ditahannya harta tadi oleh Abdullah bin Mas'ud itu sebagai teh sepertinya wallahu taala a'lam. Bahwasanya aku bersaksi, aku menyaksikan sebagai saksi bahwa dia berwasiat untuk menyerahkan hartanya kepada si fulan dan si Allah. Dan juga pada kami demikian. Kemudian dibagi pada dua orang tadi, dibagi pada dua orang tadi sebagai ketahan. Kemudian ditanya, bagaimana? Kata mereka, yang kami dapatkan wasiatnya adalah sekian. Banyak mana sama dia? Banyak dia. Katanya, banyak mana sama dia? Sama mereka banyak kami ila akhir sampai kelihatan bahwa mereka paham jumlahnya paham angkanya paham gitu sehingga kemudian keluarganya juga bersaksikan bagaimana mau gitu. kalian dia bersaksikan bahwa ini benar maka diberikan pada mereka kemudian menafsirkan ayat tadi maka anahu فكأنه قابل بين يمين الأوصياء والشهود fa'at فأسقطهما maka beliau ta beliau ta'awal menakwilkan atau menafsirkan ayat tadi anahu qabala beliau bandingkan qabala itu artinya membandingkan baina yaminil awsiya antara sumpahnya si wasi tadi dengan sumpahnya orang-orang kafir tadi kotohoma kemudian dibatalkan keduanya apa tinggal sisanya ahli warisnya bagaimana ahli warisnya mengakui ditetapkan. Wa baqiya mal warasa syahadatul kuffar halafu ma'aha. Maka mereka bersumpah fastahaqqu maka mereka mendapatkan karena didukung, dikuatkan oleh keluarganya. Lianna janibaha turajjih bi syahadatil kuffar. Karena sisi keluarga yang mendukung itu membenarkan apa yang disampaikan oleh orang kafir. Faja'al al-yamin ma aqwal mutada'iyain Maka sumpah diberikan kepada yang lebih kuat perinah-perinahnya. Wa biha dan diputuskan dengannya. Sekarang berarti yang dibahas adalah sumpah dengan sumpah bertentangan. Yang bersumpah ini bersumpah. Maka dilihat mana yang lebih kuat dari perinah-perinahnya. Tentunya syahadatnya kufar dengan syahadatnya muslimin lebih kuat muslim. Tetapi masalahnya muslimnya tidak lihat jadi lihat ya, bagaimana. Aku dengar sendiri. Aku tidak mendengar, hanya menduga. Dan kalau menduga-duga, yang paling tahu dan paling kenal adalah keluarganya. Keluarganya kenal. Si Fulan ini akan berbuat begini, tidak mungkin berbuat begitu. Itu sudah bisa ditebak, diraba oleh mereka. Keluarganya. Waktalaf al fuqaha, para ulama, para fuqaha berselisih. Hal yustahab, hal fi jami' huquqil adamiyyin وقال الشافعي ورواية عن أحمد أو لا يستحلف إلا فيما يقضى فيه بالنقول كرواية عن أحمد Berselisih para fuqaha apakah diminta sumpah pada seluruh permasalahan seperti ucapan Imam Syafi'i dan satu riwayat dari ucapan Imam Ahmad atau tidak diminta sumpah kecuali pada perkara yang yuqda fihi bin nukuli kecuali pada perkara yang diputuskan dengan perkara yang seperti tadi nukul artinya satu perkara yang merugikan orang lain kariwayat Imam Ahmad wala yastahlif illa fima yasihhu badluhu kama huwa al-mashhur an Ahmad atau tidak diminta sumpah sebagaimana apa yang sahih kecuali pada apa yang sahih untuk dikeluarkannya dia kama huwal masyhur an Ahmad sebagaimana apa yang dikenal oleh Imam Ahmad Allah yastahlif illa fi kulli da'wah atau tidak diminta sumpah kecuali pada setiap pengakuan-pengakuan yang la tahtaju ila syahidaini kama hukiya an Malik jadi apakah diminta sumpah atau tidak diminta sumpah ada istilah lagi para ulama. Yang pertama Imam Syafi'i dan salah satu dari riwayat Imam Ahmad menyatakan yustahlaf diminta sumpah pada seluruh permasalahan. Ada pertikaian, kamu sumpah, kamu sumpah. Pendapat kedua lagi yustahlaf kecuali pada apa-apa yang memang merugikan atau membuat e, musibah pada orang lain ada perkara besar. Seperti pembunuhan tadi. Atau tidak diminta sumpah kecuali pada yang memang sahih untuk sumpah. Yang ketiga, tidak diminta sumpah kecuali pada apa yang membutuhkan apa yang tidak membutuhkan dua saksi. Kalau sudah ada dua saksi, tidak perlu sumpah. Yang pertama, umum. Semua perkara sumpah. Yang kedua, tidak khusus. Tapi khususnya ada berapa macam. Pertama, khusus hanya pada perkara yang besar saja. Yang ketiga, khusus pada perkara yang memang diriwayatkan diminta sumpah. Yang ketiga, tidak diminta sumpah kecuali kalau tidak disuruh mendatangkan dua saksi. Kalau disuruh mendatangkan dua saksi, nggak perlu sumpah. Sudah ada saksi, apa lagi? datang bukan saya bukan saya bukan saya datang saksinya selesai dia nggak perlu sumpah lu boleh saya nggak kamu nggak usah sumpah kamu nggak diminta sumpah sudah ada saksi ini perselisih para ulama Amma hukukullah ya azza wa jal. Adapun hak-hak Allah azza wa jal. ulama man qala la yustahla fiha bihal. Adapun urusannya berkaitan dengan hak Allah, tidak diminta sumpah bagaimanapun. Kalau dia sudah mengaku ini sudah selesai. Kamu sudah sholat? Sudah. Ya sudah. Sumpah dengan nama Allah, bersaksi. tak perlu. Ya. Urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa qalu ashabina wa ghairihim. Dan ini pendapat sahabat-sahabat kami, maksudnya dari mazhab beliau, mazhab Hambali, dan lain-lainnya. Wa alaihi Ahmad fi zakah. Demikian pula disebutkan secara nas oleh Imam Ahmad dalam masalah zakat. Artinya kalau dia sudah mengeluarkan apa lagi? Wallahi dengan nama Allah, tidak perlu. Dia sudah mengakui mengaku ngaku kalau dia sudah mengeluarkannya ya sudah. Wa bihi qala Tawus wa Tsauri wa Hasan bin Salih wa ghairihim. Wa qala Abu Hanifah wa Malik wa Laith wa Syafi'i adapun Abu Hanifah dan Malik dan Al-Laith Sa'ad dan Imam Syafi'i mereka berkata idza tuhima fainahu yustahlaf kalau dia dituduh maka boleh dia bersumpah Wakada hukia al Syafi'i. Demikian pula dikisahkan dalam riwayat Imam Syafi'i. Fi man tazawwaja man la tahil lahu. Seperti dihikayatkan dari Imam Syafi'i ada kasus seorang menikahi wanita yang mahram tidak halal baginya. Tumma al jahal. Kemudian dia mengaku-ngaku, saya nggak ngerti, saya nggak tahu kalau itu mahram saya. Anahu yuhallaf ala da'wahu. Maka dia diminta sumpah. Kalau benar-benar dia tidak tahu. Wa kada qala Ishaq fi talaqis sakran. Demikian pula Ishaq bin ya. mengatakan diminta sumpah dalam talak sakran. Orang yang mentalak istrinya dalam keadaan mabuk. Ini sudah tidak halal bagimu, ini sudah diceraikan olehmu. Saya tidak menceraikan. Kamu sudah mengucapkan kata talak. Saya waktu itu mabuk diterima apa nggak diterima atau diminta sumpah atau tidak diminta sumpah yahlib annahu ma kana yaqil dia harus bersumpah bahwa dia waktu itu tidak berakal dalam keadaan sakral demikian pula talakin nasi seorang yang bertalak istrinya karena lupa kenapa kamu kita gitu? jadi contoh saja Yahlif ala nisyani. Maka dia bersumpah bahwa dia benar-benar lupa ketika itu. وكذا قال qasim ibn Muhammad wa Salim ibn Abdullah fi rajulin قال limraatihi Demikian pula ucapan Qasim bin Muhammad dan Salim bin Abdullah tentang seseorang yang berkata pada istrinya, Anti talib. Engkau saya ceraikan. Yahlif annahu ma arada bihi salam. Dia bersumpah bahwa yang dimaksud bukan tiga kali pelaku mau rujuk maka turaddu ilaihi maka dikembalikan hasilnya kepadanya ini pertama pertanyaannya apakah Allah atau hakul adami itu dulu yang menyebabkan terjadinya perbedaan dengan yang tadi kalau yang tadi para ulama menyatakan kalau urusannya dengan hak Allah nggak perlu dengan kasopan. cukup antara dia dengan Allah saja tetapi di sini sudah berkait dengan orang lain, eh, dengan istrinya, lebih besar lagi dengan keluarga besar istrinya. Sehingga dia diminta sumpah. وخرج الطبراني من رواية أبي abdi an عن أبي سعيد khudri قال dia berkata kunna unasun al a'rab ya'tuna bilahmin kami ini orang-orang Arab orang Badui mereka datang membawa daging fakana bi anfusina minhu syai' Sedangkan pada diri-diri kami, saya ulangi terjemahannya, karena unasun minal Arab ya'tuna bilah. Bahwasanya pada suatu hari ada orang-orang Badui membawa daging. Fakana fi anfusi fi anfusi namin syai. Di dalam hatiku, dalam hati kami semua ragu ini daging ini. karena dari li Rasulullah maka kami tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana? Mereka membawakan kambing pada kami, uh, daging, kami ragu, ini halal atau tidak halal, memotongnya bagaimana, ila akhir. Nabi bersabda, Ijhadu aimanahum innahum dadahuha. Mintalah sumpah pada mereka bahwa mereka benar-benar menyembelihnya dengan bismillah. Tsumma zakar Allah wa wa kulu. Kemudian makanlah. Suruh mereka sumpah bahwa mereka menyembelihnya. Kemudian kamu makan makanlah bismillah. Tetapi masalahnya riwayat ini dari Abi Sa'id dan khudri di dalam sanadnya ada Abu Harun yang dikatakan dhaifun jiddan dia sangat lemah hafalannya. Barakallahu fiik. Baik, ini kalau memang sahih jadi dalil apa? Jadi dalil bahwa walaupun itu terkait dengan hak Allah kami menyembelihnya tapi kau diminta sumpah dalam hadis ini. Artinya boleh hak-hak Allah tetapi diminta sumpah kalau berkait dengan adami yang akhirnya orang jadi ragu ini bagaimana? Tenang. Kalau kalian ke pasar melihat ayam-ayam potong dalam keadaan ada yang menurut berita kalau potongannya rapi seperti itu berarti nggak kaku duluan itu sebelum disembelih atau mati duluan. Ya. Bagaimana? Apakah boleh berkata pada tukangnya, kamu bersumpah kalau disembelih? Kalau kasusnya seperti ini, insoha, kalau sahih hadis ini dari Abi Sa'id bin Khudri, berarti ini jadi dalil. Sayangnya ayat. Maka kembali kepada hukum asalnya. Apa hukum asalnya? Apa yang diucapkan oleh kaum muslimin, kita terima. Maka dosanya atas mereka kalau mereka berdusta. وأما المؤتمن في حقوق الآدميين حيث قبل قوله فهل عليه يمين أم لا Adapun al-mu'taman fi huquqil adamiyin. Adapun orang yang terpercaya dalam haknya manusia. Haitsu qubila qawluhu, maka orang seperti ini diterima ucapannya. Fahal alaihi yamin amla? Apakah perlu sumpah orang yang terpercaya ini? Fihi salah satu akwal lil ulama. Di sana ada tiga pendapat para ulama. Biasanya supaya dianggap muktaman, supaya dianggap terpercaya, biasanya pakai tutup haji sama kecil haji. Seperti Pak Haji, Bu Haji. Supaya mereka percaya bahwa aku terpercaya. tak mungkin lah jual mayat, mayat jual, jual bangkai. Baik, kalau seperti itu keadaannya, Perlukah disuruh sumpah? Ahaduha la yamin alaih. Pendapat pertama tidak perlu diminta sumpah sebagaimana hukum asalnya. Sumpah itu tidak boleh sembarangan. Tidak boleh banyak-banyak sumpah. Bahkan termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah an yastahlifar rajulu qabla an yustahlaf. Tanda-tanda dekatnya hari kiamat kalau orang sudah bergampang-gampang dengan sumpah tanpa diminta sumpah. لا يمين عليه لأنه صدقه بإيمانه karena orang ini terpercaya wala yamin ma'at tasdiq dan tidak perlu sumpah kalau sudah percaya wa bil qiyas 'ala al hakim wa hadha qaulul harith al uqli dan termasuk yang dikiaskan dengan orang yang terpercaya adalah hakim pengadilan hakim sudah mengatakan demikian nggak percaya gimana ya harus terima lah ucapan hakim di pengadilan. Atau orang hakim bermana ahli hikmah, orang yang penuh hikmah, orang yang masya Allah bijak. nih pendapat kedua, alaihi liyami. atasnya untuk juga bersumpah. Lianahu munkir, Fayadkul fi umumi qawlihi wal yaminu ala man ankar. Pendapat kedua, ini udah sumpah. Kalau dia posisinya mengingkari. Misalnya, kamu jual bangkai ya? Tidak, wallahi. Dengan nama Allah. Dia boleh bersumpah. Mengapa? Karena hadisnya menyatakan waliyaminu alaman anka. Sumpah bagi orang yang mengingkari. Wahyu kaulu Syuraih. Ini pendapatnya Syuraih wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa Malik. Dan dalam riwayat aksaru ashabina, kebanyakan sahabat kami. Jadi lihat posisinya. Kalau posisinya mengingkari, boleh sumpah. Yang ketiga, la yamina alaihi illa an yuttaham wa huwa nassu Ahmad. Yang ketiga, tidak ada sumpah kecuali kalau dia dituduh. Dan ini pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, sebagaimana telah lewat. Berarti yang kedua tadi dalam keadaan dianggap mengingkari. Orang bertanya itu jelas mengingkari. Kamu ini daging disembelih apa enggak? Badui tadi bawa daging ini disembelih apa kamu? Namanya orang Badui kadang-kadang kawur. Berarti kan pertanyaannya mengandung tuduhan. Sehingga pendapat kedua sumpah. Pendapat ketiga tergantung kalau posisinya posisi tertuduh, dia bersumpah. Kalau posisinya bukan posisi tertuduh, tidak perlu bersumpah. Wa ma idza qamat qarinatun tunafi halal iman. Kalau adapun kalau ada korinah-korinah, ada tanda-tanda bahwa keadaannya bertentangan dengan al ittiman Bertentangan dengan kepercayaan. Orangnya sih terpercaya. Tapi tapi tapi ada korina-korina yang mengkhawatirkan. Wa dia telah ma'al iman atau makna iman berarti telah cacat makna kepercayaannya. Sebab ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau ini tidak jujur. Maka kembali pada hukum yang pertama tadi, yaitu diminta sumpah. Kalau orang itu terpercaya, dan terkenal orang itu jujur, terpercaya, bijak, masya Allah, maka nggak perlu, maka diminta sumpah. Kecuali kalau ada tanda-tanda. Qaulu al-bayyinah 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala ala man anka Ucapan hadis bayina bukti-bukti bagi yang menuduh dan sumpah bagi yang mengingkari innama urida bihi idza da'a ala rajulin ma yad'ihi li Sesungguhnya ini dimaksudkan adalah siapa yang mengaku-ngaku atau menuduh atas seseorang apa yang dia aku-aku untuk dirinya. Wa yunkir annahu liman da'ahu alaih dan mengingkari orang yang mengaku untuk dirinya bahwa oh, ini punya saya dan ini bukan punya kamu mengingkari orang lain yang mengaku Walihada qala fi awal hadis. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis di awalnya lau yu'tan nasu bidawahum. Kalau semua manusia diterima pengakuannya ladda'a rijalun dima'a qaumin. Niscaya orang-orang akan menuduh darah orang lain dan harta-harta mereka. Nah, terjemahannya agak bingung karena dalam bahasa Arab iddia bisa memiliki makna menuduh dan bisa memiliki makna mengaku-ngaku. Dua-duanya idda'a. Tergantung konteksnya. Kalau idda'a amwal anas, maksudnya mengaku-ngaku harta manusia. Ini punya saya. Itu idda'a. Tapi kalau idda'a dam, mengaku-ngaku darah orang lain, maknanya engkau telah membunuh, saya, membunuh saudara saya. Itu idda'a juga. Kalau terjemahkan yang tadi mengaku-ngaku, yang ini menuduh. Engkau yang membunuh bapak saya. Dalam bahasa Arab sama, idda'a. Idda'a amwal, idda'a lima Jadi kadang terjemahkan menuduh, kadang terjemahkan mengaku-ngaku. Fa'amma man idda'a ma laysa lahu mudda'in li nafsih munkirun li da'wahu fahada ashal minal awal. Adapun kalau mengaku-ngaku sesuatu yang tidak ada orang lain mengaku-ngaku untuk dirinya, Tidak ada orang lain yang mengingkari apa yang dia aku aku. ada ashal. Ini lebih mudah. Minal awal daripada yang pertama. Kalau yang pertama itu harta. Dia aku punya saya. Tapi ada orang lain yang mengaku juga. Nggak bisa. Ini punya saya. Atau ini yang membunuh kamu. Tidak. Yang membunuh adalah kamu. Ila akhir Itu yang pertama tadi. Adapun kalau tidak ada yang mengaku-ngaku selain dia, maka itu lebih mudah. Wala budda lil huna min bayyina. Maka cukup bagi sang penuduh atau sang pengaku-ngaku membawa bayyina, membawa bukti. Walakin yuktafa al bayyinati huna bima la yuktafa biha ad da'wa al mudda'i nafsihi al munkir. Tetapi bukti-bukti saja untuk pada kasus yang dia mengaku-ngaku, ada orang lain mengaku-ngaku, maka tidak cukup. Harus ada sumpah pula bersama pengakuan-pengakuan tadi. Kalau hanya pengakuan saja dan tidak ada yang mengingkari, lebih mudah. Maksud dengan mengingkari adalah tidak ada yang mengaku-ngaku juga untuk dirinya. Maka lebih mudah. Dia bawakan bukti selesai. Apa buktinya kamu tiba-tiba menuduh? suratnya, ini BPKB-nya, ini penjelasannya, apa lagi? Selesai. Tetapi kalau ada orang lain yang juga mengaku-ngaku, kamu bukti, dia bawa bukti juga. Walaupun mungkin buktinya berbeda. Atau kadang-kadang sama. Kalau masalah tanah sekarang mengerikan. Dia bawa surat, ini juga bawa surat. Suratnya, dua-duanya asli. Hmm, ini barakallahu fikum perlu ada sumpah. Wajah lidzalika masail. Yang mempersaksikan hal ini ada beberapa masalah. Ini contoh-contoh sekarang. Minha, diantaranya. al nuqabah Barang temuan. Ida ja'a man wasafaha tiba-tiba datang orang yang mensifatinya. Barangnya begini, barangnya begini oh, untuk saya. Fainah tudfa ilahi bighairi bayyinatin bil ittifaq. Maka cukup dengan itu berikan pada orang tadi tanpa perlu bawa apa-apa. Dia sudah bisa menebakkan. Kamu menemukan uang? Terus ribu. Iya, maksudnya saya. Kasihkan. Yang jadi masalah adalah Minhum man yaqul yajuzu dafa idza ghalaba 'ala dhanni sidquhu. Ada orang yang berkata, jangan, jangan langsung dikasihkan. Lihat dulu orang ini jujur atau enggak jujur. Bagaimana? Dengan berbagai macam cara agar tahu orang ini jujur. Hilangnya di mana? Berapa? Uangnya seperti apa? Uang kertas apa uang uh, ini? Pecahan wajib, tetapi tidak wajib. Atas tadi tidak wajib, tapi bisa dianjurkan untuk ditanya-tanya dulu. Kalau Syafi'i wa Abi Hanifah, seperti ucapan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Wa minhum man yaqul yajib daf'uha bi wasfil mutabiq Sebagian berkata, cukup kalau dia bisa menggambarkan apa yang hilang, berikan. Selesai. Kalau cocok. Yang dia gambarkan cocok. Tersikat. Ini ucapan Imam Malik dan Imam Ahmad. Ini kasus-kasus yang dia mengaku-ngaku sendirian. Tidak ada lawannya. Baik. Waminha. Contoh lain. Al-ghanimah. Ida ja'a man yadda'i minha syai'a. Papasan perang. Kalau tiba-tiba datang orang mengaku-ngaku bahwa ini milik saya. Atau hak saya. Wa annahu kana lahu. Bahwasanya ini tadinya punya saya. Wa taula alaihi al-kuffar ini tadinya punya saya, dirampas oleh orang kafir. Ya kan papasan perang semua. Yang ini, ini yang kemarin dia rampas dariku. aku. Waqam ala dhalika ma yubayyinu annahu lahu ibtufiya bihi. Kalau ada bukti aqama ala dalik dan apa yang dijelaskannya sesuai, maka cukup itu. wasuila an dalika Ahmad Imam Ahmad pernah ditanya masalah ini. Qila lahu. Mayuridu ala zalika bayinah. Apakah dia menginginkan bukti? Qala la budda min bayanin yadullu ala annahu lahu. Kata Imam Ahmad, harus ada bukti yang menunjukkan kalau benda ini, harta ini milik dia. Namanya perang kan saling merampas. Ternyata ketika dari pampasan perang itu dikumpulkan, ada tameng milik dia. Ini milik saya yang dilampas oleh mereka. Harus ada bukti. Dan termasuk bukti adalah saksi-saksi. Misalnya sahabatnya. Oh ya saya tahu ini punya punya beliau. Wa in ulima bidzalik dafa'ahu ilaihi amir. Kalau terbukti diketahui memang dia punya punya dia, maka oleh amir pimpinan perang memberikan kepada orang tadi. Oh ini Tidak masuk di dalam pembebasan perang khalal bi بإسناده عن rakin ibn rabi'ah Al-Khalal meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada rakin atau ya dari Rabi' ah, dari abinya, dari ayahnya dari Rabi'. Qala Jishr jashara li akhi farasun bi 'ain tamr. Apa? Syarat. Rumah kendali lari. Kudanya milikku di daerah Anit Tamar. Fara'au fi marbati Sa'din. Tiba-tiba dia melihat kudanya ada di kandangnya Sa'ad. Faqala farasi. Ini kudaku. Faqala Sa'ad, ala bayyina? Apakah kau punya bukti kalau ini adalah kudamu? Qala la. Tidak, aku nggak punya bukti. Walakin ad'u. Tapi aku bisa membuktikannya dengan aku panggil iya, dia. Dia kenapa? datang Walakin Walakin ad'uhu fayuhamhimu. Kak, kudanya kalau dipanggil mesin derem. Ya. Gimana kudanya? Ringkik. Iya. Dihamhim. Fada'ahu fahamhama. Maka dipanggil. Bulan gitu. <laughs> Begitu kurang lebih. Fa'atahu iya. Maka oleh saat diberikan kuda tadi kepadanya. Apakah kamu nyebukti? Aku nggak punya. Tapi kalau aku panggil, dia pasti dahar. Saya panggil, panggil, benar. Saya dikasihkan kepadanya. وهذا يحتمل أنه كان bil بالعدو thumma ظهر alaihi muslimun. dan ini ada kemungkinan juga bahwa kuda tadi tadinya ditangkap musuh Kemudian ketika perang atau pampasan perang, jatuhlah kuda ini pada haknya Sa'ad. Tapi dia lihat ini kudaku gitu. Wayutamar anahu arafa anahu dal. Atau bisa jadi kemungkinan kedua memang kudanya tersesat dan kemudian ditemukan oleh Sa'ad. Fawada'a bainad jawabid dala. Maka dikumpulkan bersama kuda-kuda yang tersesat. Fayakunu kallu'atah maka hukumnya sama dengan barang temuan ditemukan kuda punya siapa nah wa al ghusum idza ulima dhulmul wulah wa talaba raddaha min baitil mal demikian pula harta-harta yang dirampas oleh penguasa karena penguasanya zalim Watala baraddaha. Kemudian setelah berganti penguasa dia tuntut punya saya. Maka minta diganti dari Baitul Mal. Ini kan nggak bisa sembarangan diterima. Lalu ya sendas, kalau masing-masing manusia diberi pengakuannya, masing-masing anak juga, anak juga, anak juga, semua pengen dapat. Maka harus ada bukti juga. Kalau Abu Zanad, karena Umar ibn Abdul Aziz يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة kata Abu Zana, Umar bin Abdul Aziz mengembalikan semua madlamah kepada pemilik-pemiliknya tanpa ada bukti datang orang dulu penguasa bapakmu dulu merampas dari kusikian, balikan merampas kalungmu, balikan merampas kalungmu, balikan zamannya zaman jujur ketika itu. Nah. Karena yaktafi bil yasir Ida arafa wajhu madlamatir rajul raddaha alaih Kalau diketahui Madlamah adalah itu sesuatu kedoliman yang merugikan Kalau diketahui Oleh penguasanya kembalikan Tidak perlu pakai ini kelamaan harus ada bukti harus ada saksi harus ada kalau memang tahu bahkan mengalami dulu aku ingat ketika bapakku melamar dari kamu balikan walam yukalibhu tahqiq al bayina dan tidak dibebani untuk mewujudkan bayina mendatangkan bukti-bukti Gak perlu gak wajib untuk mendatangkan bukti-bukti kalau memang sang penguasa tahu tahu kok kemarin kampung ini dirampas ininya itunya balikan Dima'arif min ghasmil wula qablahu karena dia tahu jahatnya penguasa yang sebelumnya alam nas terhadap manusia walaqad anfada baita malil iraq fi raddil mawalim sampai habis baitul mal yang ada di Irak di zaman Umar bin Abdul Aziz bagi-bagikan kepada mereka-mereka yang terdolimi di zaman sebelumnya hatta humila ilaihi minasyam sampai dibawa bait, dari Baitul Mal di Syam dibawa ke Irak. Wa dzakara ashabuna anna al-amwal al-maghsubah min qutta' at-tariq wal nusus yuktafa min mudda'iha bi sifatin kal luqatah. Demikian pula harta-harta yang dirampas oleh qutta'ut tariq. Qutta'ut tariq adalah perampok ketangkep perampok, didapati berkarung-karung emas, perak, kalung, gelang, segala macam. Baik. Bagaimana kalau orang-orangnya datang, saya pernah dirampok sama dia, saya pernah dirampok, saya pernah dirampok. Bagaimana? Apakah semua dikembalikan tanpa bayinah? Tidak. Disebutkan di sini, bisifati kalluqatah. Bisifati seperti luqatah. Luqatah tadi barang temuan ya. Nemu sesuatu ini siapa ini? Maka siapa yang bisa mensifatinya kasihkan. Aku kehilangan kaya apa bentuknya? Bentuknya begini, warnanya begini. Ya, ya sama. Ini juga sama, sudah ada hartanya di Baitul Mal di pemerintah. Datang orang, saya pernah dirampok sama dia. Apa yang dirampok? Gelang. Gelangnya seperti apa? Kayak apa bentuknya, warnanya, hiasannya seperti apa? Ini, ini, pilih-pilih seperti ini. Dilihat ada. Masih. Barakallahu fiikum. Zakar al-Qadhi fi khilafihi. Al-Qadhi punya pendapat lain dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Wa nahu zahiru kalami Ahmad. Dan ini yang kita sebutkan adalah yang zahir dari pendapatnya Imam Ahmad. Rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Intinya hadis. Kalau ada yang bingung. Jadi gimana kesimpulannya? Kesimpulannya al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu ala man ankar. La yu'tan nas bid'awahum. Tidak semua orang ngaku-ngaku harus terima. Harus ada bukti-bukti.